Bolehkah datang ke rumah sakit Kristen untuk menjenguk saudara yang sakit? Toib. Saudara Anda ini nah, muslim atau non muslim? Sepertinya muslim yang ditanyakan. Ya. Taib. Yakni selama dia seorang muslim dia memiliki hak. Termasuk hakul muslim ala muslim situn ida mariwa fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Taib. Hanya saja di sini ada sebuah madarrah ya, yang akan kita hadapi. Nah, namanya rumah sakit Kristen ya mungkin di situ banyak apa namanya? Ya, kemungkaran yang lebih. Mungkin di kamar itu terdapat musik-musik apa namanya? gereja barangkali namanya atau mungkin patung-patungnya ya yang mereka sembah dan seterusnya. Nah, Ya. Jadikan upaya Anda untuk menjenguk saudara ini ya di antaranya adalah nasihat. Ya. Nasihat barangkali dia akan karena bisa jadi sakitnya seorang adalah sebab kematiannya. Jadilah kita sebab, ya, ketika seorang itu akan meninggal, seandainya memang sakit yang mengantarnya kepada kematian, barangkali untuk dia, ya, berpikir lagi, nah, mencari tempat yang lebih apa, baik. Nah. Karena rumah sakit rumah sakit ini juga mengemban misi mata, ya, taib, e, pemurtadan. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang jelas, nah, tampak. Nah. Taib. Dan kalau memang di rumah sakit ini saja yang memiliki apa namanya alat-alat yang canggih, toib, ya. Taib, alat canggihannya itu saja. Ya. Setidaknya kita memberikan nasihat kepada keluarganya untuk menjaga ini, menjaga apa namanya, ya, sang pasien ini agar tidak lengah, agar tidak lengah, ya, sedikit pun, karena mungkin akan datang orang-orang yang apa, yang mengajak, ya, Taib. Di saat yang sempit seperti ini, tidak ada saudara yang menjenguk. Yang datang adalah suster-suster, ya biarawati, kemudian pastur-pastur dengan yang dengan wajah yang bersinar ya, ya. ya karena lampunya memang apa namanya? Ya, ya bersinar, kemudian pakai wangi-wangian ya kan. Baik. Ya mengulurkan kebaikan nah, akhirnya tertarik nah, kepada akidahnya. Ya. Terjual agamanya. Waliyadzubillah. Pernah ada seorang bercerita, nah, dia kecelakaan, kemudian dimasukkan di rumah sakit rumah sakit apa namanya e, paraan ini apa Aywa di situ nam. Dia tidak tidak tahu dimasukkan di rumah sakit itu nam. Kemudian dia sadar, dia lihat di sampingnya ini sudah dirubungi oleh pendeta padahal muslim. Maka dia tidak pikir panjang. Begitu tidak ada petugas langsung kabur. Ya, ya. kabur ya tempat itu nam ya. Besoknya bayar ya tetap yang namanya utang ya utang ya demikiannya. Kabur cari tempat yang lain rumah sakit yang lain. Yakni apa namanya nyata ya, upaya mereka, nyata upaya mereka. Nah, dan ini juga pekerjaan bagi kita semuanya termasuk ya, bukan hanya kita berusaha untuk menjadikan orang yang fasik menjadi orang yang yang orang Islam yang fasik menjadi orang yang taat, tapi juga diantara dakwah kita adalah mengajak orang-orang yang bukan muslim untuk masuk dalam agama apa? Islam. Ini juga tugas kita. Ya. Sehingga tugas kita ini berat, man. tugas antum semuanya, kita semuanya. Ya. Wabillahi taufik. Maka hendaknya ada ta'awun alal birri wa taqwa ya. Dan hendaknya apa namanya? E, kita senantiasa menolong kepada Allah Jalla wa ala. Nah. Baik. Jadi dilihat kondisinya namanya tentang apa namanya? E, termasuk hampir sama dengan ini ya, berobat ke negeri kafir. Ya. Ya kalau memang sifatnya darurat di negeri kafir itu, ya namanya negeri kafir, berarti rumah sakitnya rumah sakit apa? Iya, kafir. Ya. Tetapi di situ peralatannya memang hanya satu-satunya misalnya, nah, tidak ada tidak ada tempat yang lain. Maka tentunya persyaratan safar ke sana persyaratan yang sangat ketat, ya, yang menjaganya sehingga sang sakit ini bisa terus melakukan sholat dan seterusnya. Ya. Ini perkara yang harus diperhatikan. <clears throat>